عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعدهم Hadratal Muhtaramin, para hadirin, bapak-bapak beserta ibu. Alhamdulillah sampai detik ini pulau kalan panjenengan tasik dipun paringi dia menikuk anugerah atau nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pundi kula kanon panjenengan wonten dina menika tasik diparingi sehat kuat sehingga saged melaksanakan niku ibadah puasa bulan Ramadan. Niki adalah merupakan Nopo niku rasa syukur panjenengan datang Allah Subhanahu wa taala. Lho kok ngeten? Sebab sampean itu kayak nikmat tapi nikmat iku dilaksanakan nggih kanggo semata-mata ibadah datang Allah Subhanahu wa taala. Napa dasare ngene iku kados sampun dipun aturaken wonten ing kitab Dadil Falihin sing diarani syukur iku sarful abdi jami'a ma an amallah bihi wa alai lima khadaqa li ajrihi ingkang pundi setiap orang yang diberikan nikmat oleh Allah kemudian nikmat itu ditasarrufkan atau dilaksanakan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu tidak hanya kita bergerak, tidak hanya kita bekerja, akan tapi bersyukur itu harus yaitu diantaranya yaitu dengan lesan. Kata senapu ingkang dipun aturakan kalian napa niku jenenge wonten warnaken wonten dene ihya ulumuddin dikatakan wa yata'allaku dzalikal amal bil lisani wa qalbihi wa bil jawarihi artinya syukur itu tunjukkanlah kamu dengan lesanmu yaitu dengan rasa alhamdulillah kemudian bismillah itu dikuatkan dengan hati nurani kita yaitu semata sama dengan dengan nikmat Allah itu kita bisa melakukan mendekan, mendekatkan diri kepada Allah dan percaya kepada Allah bahwa segala sesuatu itu adalah semata-mata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada berjawarih yaitu orhan kita yang kesemuanya itu terdiri dari mata, dari lesan, ya kemudian tangan kita maka harus dilaksanakan apa itu dengan ibadah kepada Allah bukan untuk kemaksiatan oleh karena itu ada hubungannya dengan judul ini maka judul ini adalah menjaga lesan Oh maneh niku tepak sak makin bulan po poso Para hadirin ingkang kula hormati. Dados napa niku jenenge sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam kitab I'anatul Talibin niku halaman 21 juz 2. Tengriki dipun sebutaken wa mimma yata'akkadu ini kaful lisani ang kulli muharram. Kaki tebin wa ghibatin wa musawatin annahu muhin muhabitun bil ajar. Jadi salah satu daripada kesunnah muakat apa kok diarani sunnah muakat ya karena apa memang itu penting sekali sampai dikuat no orang gini syariat iki sunnah tapi sing paling kuat. Oh kemana? dengan apa ada kaitannya dengan bulan puasa. Wonten ngriki sunat muakkad bagi orang yang berpuasa itu adalah ketika melaksanakan ibadah bulan bulan Ramadan maka di situ adalah dianjurkan yaitu kaful lisan lesane supaya dijaga nomor siji nggih kapulesan sing nomor loro wahibatun iku aja ngerasani sing nomor telu musatamatun yaiku aja misuwi ngaten lho ya apa kapulesan jaga yaiku nek poso aja sampe nepakara Totolan elek diwara ah, api. Lah ngoten Terus mari ngono sak terus iku ono apa iku mau jenenge duduweke diaku weke. Lah ngoten nggih. Niku nggak ono. Terus mari kono nang bojone nek kadung muni ngomong bentak-bentak niku sampai mereka itu anak apa niku jenenge eh napa niku perasaan terhadap dirinya karena seorang laki-laki begitu hebatnya niki memaksakan diri di dalam segala sesuatu nek gak gelem diiloi akhirnya timbul napa perasaan yang tidak enak akhirnya terjadilah benturan antara antara keluarga antara seorang suami dan seorang istri kolae nek ngiroe cek nemene mangkane baik itu sampean ketika pada sampean itu kepada seorang istri pada keluarga yaitu jangan sampai nek ngilok-ngilok iku mau ojo sampai timbul perasaan yang gini keluarga sebab nopo nggih tulang niku nek bonen kuat akhirnya jauh pegatan akhirnya pak niku ya Niku jangan, jangan sampai sekali. Kadang-kadang benturan antara organisasi dengan organisasi dengan akibat lesan. <laughs> Makanya begini gini lesan dikacau, wah organisasi akhirnya tukar. Kelompok dengan kelompok benturan ya begitu. Sebab dengan adanya lesannya tidak dijaga. Ya antara satu dengan lain ya begitu ya krono tidak dijaga. Ngoten. Jadi niku karena adalah lesan. Terus kemudian yang ketiga yaitu wahibatun ngerasani. Artinya ngerasani itu mau gak ono ngomong gak ono wongi. sebabnya ono wongi ucapan yang semacam itu ikrah. Eh, Sengit Pak gak gelem Pak. Wong dirasani, oh iku anak sapa? Oh, iku turunane wong gak kenal Loh, gak kira gelem. Oh iku turunane ngoten. loh iku mau duit duwe kursi, duwe meja paling rigid Mbok mboten. Oh iku nganakno dhuwit. Lho ngono iku. Niku ngrasani napa niku ngene tiyang niku mboten angsal ketika pada bulan puasa. Enggak bulan puasa tok masih tutup bulan puasa nggih mboten angsal. Sing nomor kali wa musyatamatun. Nggih niku wong sing misuwi. Ka biasa nggih wonten kadang-kadang mau mangkel malih misuwi niku Sebab kenapa? Dan niki di satu saat niki napa jenenge uh, seorang sahabat niku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Juwen wis ana, Pak, pisu-pisuan wis ana." Eh, ya napa? Teng mriki disebutaken minal kabairi yastimur rajuli walidayhi. Niki. Jadi di antara salah satu bagian dari dosa besar itu adalah seorang laki-laki ya tengeriku misuwi e akeh pisui jauh tuwe tuku sepeda motor gak tike itu dipisui <laughs> nek kula buatan sakit nyebutaken misu sing soro-soro paling nggih bangsat kurang ajar niku paling eh, paling enteng ana maneh sing ana iku nek cucuke <laughs> niku ya Allah pada masya Allah padahal dek niku masya Allah Gusti Allah ngentek ngetokno ndaro Enggak pak, ilingo. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. La ta'lamuna syai'an waja'ala lakum sam'a wal asar wal afidata la'allakum tashkurun. Padahal mereka enggak tahu dia dilahirkan begitu hebatnya ambek wong tua kadang-kadang wong tua mati anaknya urip Ya, kadang anake anake menapa niku anake mati wong tuane urip kadang-kadang wong tuane mati ambek bapake padha ambek ibuke padha matine berat niku berat niki Terus kanjeng Nabi niku sahabat taken datang kanjeng kalu ya Rasulullah. Taken Pak sahabat Pak takon niku kalu ngomong takon kita ini takon kok nek kalu ngucap yo ya takon maksudnya takon para sahabat ya Rasulullah ya Rasulullah wahal yastimur rojul napa wonten tiang niku Gusti Misu lho oke sak gudang ten daerah kula niku daerah Jember wo nek pisuan niku wis nomor siji nggih niku saleh enak nek dirasakno iso kaya nek misu wong kok lega ngono atine nek gak misu Lha teng riku kula aturaken wau nek wong napa niku kelewatan kula dia dilahirkan dia tak lamu tidak ada tidak tahu metu teko ndi golongan apa dar Enggak <laughs> lo liwat endi? Nek sam nek sampean meruk. Oh cerita sampean. Oh liwat ini nemu kene lho ngono. Niku saking Gusti Allah. La ta'lamu syai'an. Sampean metu teko ndi? Teko rahim. Lho ya apa rupane mengger enggak ero. Tapi nek sampean diwirono kan cerita, Pak. Cerita, ya sampai lekoh tapi karena Gusti Allah iku innallaha ada kulli syai'in qadir kemudian apa kata Allah niku termasuk min ayatillah sebagian dari kekuasaan oh, Allah Terwiku kemudian sampai dikei kuping, kemudian sam awal absor kuping kongkong berungok no gak kanggung ngerasa ngerasani. Eh, kak ganggu ngrungokno rasan-rasan. kei kuping wal absar lan moto da oleh maksiat eh teman-teman ngaten wal afida lan ati la'allakum tashkurun supoyo sampean syukur yang kene si Allah. Untung sampean urip ana kupingnya Lho temenan. Wong sing diteloki apa ya apa foto? Ngono. Nggih, utuh. Oh, Ndak ana kupinge siji ketun sampean temenan. Lha niki <laughs> berkat nikmat ya Allah, sampean kudu mensyukuri sampean awake kabeh woto kabeh kuping ana kabeh dan sebagainya niku kudu mensyukuri datang Allah Subhanahu wa taala. Terus kula tambah wau ana-ana jaring Kanjeng Nabi, ya subu lah niku ya subuh abar rajuli wa ya subuh abar rajuli bapakmu bapakmu dhewe ngono wa yasub ummahu wa rajul ummahu terwaya wa rajul ummahu ya napa yang ngoten tiyang mbokmu ya dina bales em napa mbokmu ah niki Lho iki pun dipun aturaken dipun napa niku jenenge ditulis ada apa yang tertera di dalam kitab Anatu Talibin itu lalu dikatakan fa in li'annahu muhammadun lil ajr lil ajri di sampeyan poso iku mau nek gaene misuan <laughs> nek nek gaene misuan nggih niku terus mari ngono boro ngrasani lho sampean entek Pak napa ganjarane entek nggih eh? entek nek iso ayo dilereni ketika pada saat bulan puasa sebab puasa niku banyak rahmat sahur Ramadan awaluhu rahmatun Sampai pasal niki enggak, maka disitulah akan diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Niku rahmat macam-macam. Wong siji lho no rahmat gini donya, menung sobat itu, ngitung. Nggih, mboten itu, ngitung. Nah, teng disebut no ojo sampai monggo sampai di dalam perasaan besar niki ojo sampai nopo Ojo sampai rasan-rasan, ojo sampai nisuan, ojo sampai oh negara. Senajan oleh badi akeh aduh Pak. tak nutup ambek anu nih, ambek ganjaran sing ilang temenan. Kepingin badi akeh goro. Lho ora kena ngono. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis sadamatul insan hibdul Nah, nek wong kepingin selamat, ayo iki ditoto. Dak angkurangan wong kurang lesane niki. Lho, saenake nek ngomong ceplas-ceplos Waduh akhirnya wong ngamuk. Nek ngamuk repot pak. Jari kanjeng Nabi iya kawal ghadabah. Jari kanjeng Nabi ayo kan petiyo. Masalah nafsu innal ghadab yuzilul aqlah. Ngoten pak. Jadi mengujuk ojo nafsu, nafsu itu bisa mendorong menuju kematian. Enggak, patah ini tenanan. Ngoten, nek wis gadung nafsu, dak kuat pun nafsi minal badaya Wes, Ya kabeh oleh cobaan. Makanya kudu sabar, astagfirullah. Imsakun nafsi bisa menggerakkan nafsu, Pak. Dengan segala cobaan-cobaan yang ada. Tapi yo ya bener pancede sabar iku soro. Oleh karena itu Nabi mengatakan bahwa awas kamu adalah kalau orang bisa menjaga lesanya akan selamat. Nek gak iso jogo, waduh wis ketekan diantemi wong ketekan, Pak meneng-meneng berok-berok lu ngarepe wong akeh. Meneng-meneng ngiroki nanggene wong akeh. Meneng-meneng nyindir gak karepe. lho aja leren dhisik. baru nek gak poso. Masih ngono ya bener iku dosa, dosa cilik. Tapi nek dikelompokno ya akeh ngoten teng iki. Oleh karena itulah maka apa itu namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul a'ma idallah hibbul lisan. Rawahul Baihaqi. Jadi apa itu amaliyah kelakuan ibadah sing dicintai karo Gusti Allah njogo lesan Pak njogo lesan njogo lesan lesan lho nek wis nesane dak nek apa iku mau jeneng gak dicoko lho temenan nggih temenan engko khawatir kaya kam min so imin laisa lahu min somihi idzal jual as oleh pasane itu, oleh luwene itu, oleh ngelak itu, tapi ndak oleh bagian ganja ganjaran. Sebab nopo jenenge oleh ganjar nopo ganjarane poso ambek sakjane poso niku sering didawono kali ustad-ustad, kali ulama-ulama niku bahwa kalau apa itu apa pahala biasa bukan bukan bulan puasa itu sampai hatta niku sabati miatin niku adalah sampai tujuh ya tujuh tujuh ratus ya sampai petong atus itu tipikal niki di dalam apa masalah, masalah di luar bulan puasa nek di luar puasa aduh sing Allah subhanahu wa taala Sing ngitung Allah duduk duduk duduk sampean duduk Allah sing ngitung Allah apa jari Allah. masih Allah kai pirang-pirang ewu pirang-pirang apa ku minat ganjaran iku Gusti Allah. Engko terasa hadis kullu amal ibni adam manahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Do ngoten. Jare Gusti jare anda kita rasikan Nabi ngono bahwa ya niku termasuk adalah seluruh amal anak Adam itu adalah kecuali itu adalah puasa. Sampai Allah mengatakan niku hadis kutsi itu dan mengatakan bahwa puasa itu adalah milikku. Jadi karena milikku maka yang membalas aku. Niku terus Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ada ono kelakuan niku ganjarannya kayak poso sing anu langsung dewe Gusti Allah dewe subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ketika sampean itu termasuk datangnya bulan puasa. Niki pasti ada yang yang gembira, ada yang tidak. Tak gembira itu jangan kita hanya bersukaria saja. Gembira tok, gembira tok. Seneng aku naik bulan puasa apa? Oh, Dodolan laris. Nggih. Duk pasar-pasar laris, nggih, laris. Wong dodol kelambi ya laris, wong dodol iku laris. Nggih, laris, dak ono sing dak laris. Gawe bukuan laris bulan poso. Tapi dak poso. Nah. <laughs> Nek tapi dak po, dak poso. Nek kula wau kula aturaken napa ingkang dipun aturaken wonten yen kitab Mina'anatut Talibin niku itu adalah dijelaskan dia napa niku di, di, di napa niku kale kale ulama niku dipun jelasaken dengan berapa dalil niku disebutaken kama syarrahu bihi wa dallat alaihi al-ahdaru was-sahiha wa qad syafi'i wa aqarra hum bil majmu' Jadi hadis ingkang kula atur sanes hadis Napa niku ingkang kula sebutaken sing wonten kitab Ianat Talibin mengatakan wa mimma yata'attadu tengriku nggih lisain kaful insan niku sampun soreh dijelasaken para ulama dan diikuti beberapa hadis Pak. Kemudian nah, Imam Syafi'i juga menetapkan seperti itu dan diakui wa akarrahum Imam Nawawi wa amnanhum ilal ulama Imam Nawawi mengakui bahwa itu adalah sepakatan mengakui kesepakatan daripada ulama. Oleh karena itu diterangkan fil majmu' al majmu' niku termasuk syara muhaddab. ya termasuk termasuk syara muhaddab. Cara muhaddab niku 11 juz, Pak. 11 juz, Pak. Syara muhaddab, syarah muhaddab 11 juz. Dan ini diterempangkan wonten ing kitab majemuk oleh Imam Nawawi. Jadi mboten kok anu niku sekedar hanya napa niku jenenge sekedar napa niku jenenge cuma anu-anuan mboten memang supaya menguatkan bahwa dalil ini adalah betul-betul diakuli oleh diijtima oleh ulama oleh kono kudu lil ittiba ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus diikuti kula sebagian napa niku akhirah umat Rasulullah nggih harus napa nggih napa ngikuti dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karena itulah terus apa niku jenenge terus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih niku <clears throat> niku disebutakan wonten ngriki nggih niku man fariha biduhuli sahri Ramadan haramahullahu jasadahu ala niran siapa orang yang bergembira yaitu dengan adanya datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya itu dijauhkan dari api neraka. Nih. Jadi oleh karena itu ketika bulan Ramadan, mari kita nih, ya, laksanakan artinya aktivitas-aktivitas kita. Kita apa lakukan apa yang ada hubungannya peribadatan dengan puasa. Yo ya, koyo upamane tarawih Taraweh ojo sampai gak taraweh. Pamane maca Qur'ane ojo sampai gak nanti ngantene maca Qur'ane. Umpamane sembahyang pun apa-apa sembahyang bengi ya ayo tahajud ya ayo dilakoni. Ketika pada saat napa niku jenenge pertengahan bulan Asyur ayo TKP Asyur awakhir niku harus dilaksanakan engkene itikaf wonten dene masjid semata-mata adalah untuk mengingatkan atau mencapai ini ku adalah mencapai Lailatul Qadar. Dan ini termasuk wa Musa napa niku termasuk niki napa niku sampean tidak tidak hanya sekedar napa niku jenenge uh, bergembira tiba tapi kita harus melaksanakan apa yang ada berkaitan dengan anak nopo ibadah bulan puasa. Makanya kadang wong pertama nek traweh cek akeh tapi nek wis oleh separuh traweh kurang. Padahal ganjarannya gede. Padahal burung tentu kalau kalian sampai untuk tahun lagi. sebab umur niku boten tentu Pak nggih bang. tentu jadi aja no. niki gak Ya, sampaikan riku. Oleh karena itu menjaga lesan adalah napa niku jenenge penting. Ya, sampai Kanjeng Nabi mengatakan lagi inna aksaran nas dunuban yaumal qiyamati aksarhum kalaman la yakni. Artinya orang sing paling akeh dosane besok dina kiamat ake omonge tapi tidak ro karepe rasa ra karuan nek ngomong sak enak dhewe niku oleh karena itu marilah di dalam nopo bulan Safar niku kata-kata macam watus tahabbu qiraatil Quran fi sawmi Ramadan begitu Artinya kita harus disunatkan itu adalah membaca Al-Quran. tawa wa yusannu iksaru. Nah, termasuk termasuk membawa iksaru tilawatil Quran. Jadi apa bulan puasa itu disunatkan untuk membaca apa niku jenenge banyak membaca Al-Qur'an. Iqra'il Qur'ana fa innahu yaumal qiyamati itu syafi'an li ashabihi. Artinya bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu besok di kiamat. Iso nulungi sampai sampean. Ya betul mongso sampean. Maca selawat. Ngotot. Ya. Ake-ake maca selawat. Ya selawat iku dalane rahmat. ngan ngoten. Muka-muka oleh syafaat. besok ana dina kiamat kan ngoten kula syair ngoten ake ake maca selawat selawat iku dalane rahmat muga muga oleh syafaat utama besok dina kiamat muga muga oleh syafaat utama ni besok dino kiamat angel nek dino kiamat sapa sing pengen nulung oh, awake maksiat njok tolong polai bapak kiai Daiso. iso polai bapak wali Daiso. iso nggih dak iso nulung dak iso polai bapak raja Daiso. sing iso iku mung amale dhewe ra ngoten niku Terus maca salawat yang kene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jek dengan di antaranya nah, niki maneh nomor satu kegana sanjung apa niku jenenge dosa sing paling gede Pak niku sing begini lesane dak ide setir mau yaiku ana arek njak sepeda motor misu yang kene apa wong tuane Nah, padahal napa niku jenenge napa niku terus ya niku paling elek yaitu wong misu. Sebab nek wong termasuk wong misui niku, misui wong tua, termasuk Ne waliden, Pak. Nek ukukul waliden niku De, Nggih, ukul waliden niku. Nek wong tuane dak nyepuro, soro besok ono gini akhirat ridha Allah biridha walidan enggak diridhani Allah walaupun rokok iya. iya. oleh karena itu sampai kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat itu apa itu namanya uh, ah, ditinggal oleh orang tuanya kemudian dia selama ada orang tuanya mereka itu tidak pernah berbuat baik akhirnya ya pun dorong kan pun penggoro mati pisan jalu enggak wis <laughs> nggak nganggene nawang wong oleh karena aku Allah menekankan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ana maknane wa qadara mesti sapa pangeran sira ana wa maknane kita pakai macam-macam ana kalane niku Allah telah memerintahkan temek menyang ngono Laqad buka Allah menghukumi kene. Ngoten apa jare maknane kok. Niku. Jadi Allah telah apa memerintahkan Allah tak butuh indahnya Kalau sampean kafe ojo sampai nyembah sakdani gusti Allah. Ojo Ngajak sampai ngono. Wabil walidaini ihsana yang kedua kita harus berbuat kepada orang tua berbuat baik. Wong tuane kudu tipe api ya iku mau. Sebab wong tua iku napa? Soro. Nggih, soro wong tuane wasainal insana biwalidaini niku. Niku. Ya, wahnan alawah wahnin. Wong tua ketika apa iku mau meteng soro Pak, soro. Lho, teng mriki disebutno ana kalane wong tuwa ana sing oh, salah siji gak ana mati bareng gak ana. Gak ana salah siji mati, gak ana wong tuwa lanange mati, mari ngono wong tuwa wedoke. Makanya disebut karo ya Gusti Allah, imma ya yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Kadang-kadang salah satu dari orang tua itu masih belum meninggal. Yang satu meninggal, yang satu tidak meninggal. Au kilahuma atau berada di situ memang dipanjangkan oleh Allah. Umure oh, ya itu. Terus Gusti Allah yang apa? Fala taqul lahum afin. Ojo eh. Ojo wong tuane kon di hus, hus apa mana dipisui. Oh, dipisui, tambah sorok. Di hus hus kucing. Kowe ah. ku wong nggak ngerti. nggak <laughs> ngerti sing kok ngono niku. Nggih, ya, wala taku wala tanharhuma aja apa nyentak-nyentak yang wong tuane. Kan ngoten Pak, sipoke sing golek duwe sampai entek ngamek kak pengi kak awan golek duit perlu ini nyekolano anak anak sampai anak wis gede mulai teko SMP dibandani sampai SMA dibandani saking wong tua iku kepingin anak ngerti nek wis ngerti anak iku bisa nah ini ke pak yeah. bisa ngertani yang kene wong tua iso api yang kene wong tua maksudnya Bareng ngoten mari SMA kuliah. Kuliah tenggene strata satu ya. sampai napa niku jenenge sampai lulus dari S1. kan S1. Mari ngono terus nomane yang S2 magister. Mari ngono terus nomane yang kene doktor. Nek dok, nek manek nopo niku nek pertama S1 ndai skripsi, nek nulu male gawe nopo niku jenenge tesis, nek sing nomor telu male gawe nopo niku disertasi. Wis disertasi terus nopo niku ujian lulus dadi doktor bareng wis dadi doktor dan niki krana pangkat tidak kuat donya nggih ya, mbak kuat nek donya pangkat duwe sembarang kalah mbek bojone akhire wong tuane napa Pak wong tuane ditinggal niki wonten salah satu cerita wonten kiai kiai niku cerita ya, di dalam masalah birrul walidain Warung wis napa cerita-cerita cerita-cerita masalah Firul birrul walidain niku nek wong wani yang tuwa iku termasuk aiminal kabair Ukukul walid ay minal kabair. Iku. Dosa gede. Ya sing cangkeme rusak iku. Ngeten. Dadi minal kabair. Bareng pot anu akhire nangis guguk-guguk. Sing wong tuwa mau guguk-guguk nangis sampai sing misap-misap misap-misap. Bareng akan ditangkoni kali kiai ini kali ustaz. Eh, Bapak kenapa nangis? Kenapa nangis? Oh, suwi. Tidak jawab. Iya. Saya sudah membiayai anak saya. Sampai dia dokter, Menjadi rektor. Kemudian diangkat lagi menjadi menteri. Mereka tidak mengerti kepada saya. Doa ya apa, Pak? Pak Ono. Oh, ngeten. Napa niku? Kula niku teng tak golek anakku anak Jakarta, keliling mulai teko Bintaro sampai nyang <laughs> nyang gene napa niku Pondok Pinang, Pondok Minang sampai tenggene anu konti niku eh, pasar Senen, pasar Minggu, wala kabeh sampai duk perumahan. Bareng perumahan sing jenenge anak iku anu Muhammad Aksan. Jenenge Aksan, Pak. Paling bagus. Aksan, tapi aswa. <laughs> Asa, Asia. Ya, jadi, oh, tapi elek. Dan niku bareng matongeten ngeten terus takon-takon kok ono oh jenenge Muhammad Aksan. Biasanya nek wong tingkat menteri niku napa wonten penjogoi wonten wong tiap menteri. Wonten. Bareng pun apa iku mau teko terus wonten penjagai Ada apa? Oh, anu nak saya dari desa. Saya orang desa. Mau ke mana? Ingin bertemu dengan anak saya. Anak saya? <laughs> iya, namanya Aksan. Oh, enggak bisa ketemu. Enggak, coba tolong saya. Minta tolong supaya saya dipertemukan dengan anak saya. Ampun. Siapa? Bilang kan enggak ada. Balik mana? Tolong sekali lagi saya minta. Minta tolong kepada sampean. Anak non yang anakku. Waran anakku jenenge Muhammad Hasib. Anakku iki jenenge bapake Muhammad Hasib. Waran wis suwi kangen gini bapak anak e. di Pak, ada ini Pak namanya ini nih. Orang orang desa. Pak, anu Pak minta bertemu bapak. tidak bisa. duduk <laughs> Ini kan tidak bisa, tidak bisa. Tak, ah. Balik mana. mana sampai ping telu. Akhirnya terus ya apa? Akhirnya sampai ping telu. Balik mana. Moromat tuh. Siapa kamu? Oh, aku Bapak Ikon. itu Apa itu orang kepet? Keluar. Ya Allah ngene. <laughs> Diilai kepet-kepet di bangsa-bangsa apa sih sini yang ada eh, peredak kopra. <laughs> Wis betul. Kana. Kasih uang Pak, enggak usah. Apa itu? Malu-maluin aja. Eh, ngono. pulangkan doang. Ngoten. Boleh ambek nangis. Gini ku ketika ono pengajian ustad. gini ku mbak nangis ku. umput bareng pono nangis bareng terus ditakoni terus disukani dhuwit kali ustaz niku napa dak eling ndak nek ana doa mustajab baik ana telu sing nomor siji ya krana iku dongane wong wis anu sing apa niku ah sing dosa gedhe termasuk yaiku Sing donga mustajabah termasuk wong musafir niku mustajabah. Sing nomor loro dongane ku waliden. Wah, nek muni gak selamat kole, muni gak selamat, gak selamat temen nggih. Teng niku. Mboten wonten hijab lah. Oh Pak. ndak nak tutup langsung nek wong Oh Apa maneh wong tuane ahli tahajud nek bengi. Masya Allah tahajud akeh sampai 20 rokaat ana sangkar mawis kita hadap pokoke kuat nggih hasil kodratikum tak apa-apa tambah tambahake tahajute tambahake nutir masyaallah niku bakal dadi wong mulya temenan niku sampean tungkokno rabbana hablana min azwajina ngoten terus niku didongakno terus anake supaya apa anake iki napa niku dadi wong sing apik sebab napa sak makin dengan ini sampai terus Oh, iya. Kerang-kerang. Kerang-kerang. No. Jadi goten supaya dadi anak yang api, dadi anak wong sing manfaat, dadi anak sing saleh. Dak ono wong sing arep niku akibat le lesan iso mlebu roh, Neraka sampeyan niku. Nggih. Eh, Makanya bapak nyanyi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku masya Allah, niku niku nggih Jadi akibat mboten krasa pancen Pak, mboten krasa niku. Jadi nah, mustajabah termasuk niku, termasuk wong tua loro, termasuk sing mana sing mustajabah madlum. Ojo sampai ngani ngoyo sampai temenan. Ngani ngoyo ngangaji ngani ngoyo ngangipu ngani ngoyo ngangkurone Ojo sebab dek nungo niku mandi. Mandi ini nggak per, ini nggak percaya, ya cobaan, <laughs> dicoba temenan tak ada wae kanjeng Nabi, <laughs> sallallahu alaihi wasallam niku nggih. Sebab nek nggak ana untungane wong tua Pak nyambut gawe ndak iso bener temenan, nggak iso. Masih nyukir balak-balik nang wong tuane gak rido, gak anu, mangkel aduh wis aja. Aja sangasai, masih nyungkir wale dak kira sugih. Tapi nek wong tu mau nganti wong tuwa oleh ridane Allah, oleh ridane wong tuwa, ndukno ngangge anak-anak insyaallah anak bakal apa oleh derajat yang sebesar-besarnya. Niki Pak, niki oleh derajat. Makanya nek wong napa niku jenenge nek kepingin anake sampean sing akeh tahajud. Eh, tahajud sing akeh. patahajat bihi nafilatallat asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Niku bertahajud dalam nafilah tambahan nafilah ya sunnah oleh tambahan pahala tambahan itu Nah, kemudian kalau sampai sudah insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sampean napa pemawon maka muda niku kuasa sampai nanti kau mamah nih kau apa kau mau jenenge mampu jadi min dati wali nek orang ridho ya dati wali nek sampai kepin dati kiai ya dati kiai tapi sangnya dalam donga nih sing nemen <laughs> nggih kudu mukhlisin ala khuddin ya itu semata-mata ikhlas mahwal ikhlas gitu no termasuk sampean termasuk yuridullah wala siwa Ojo sampai kon kena sampean krono ibadah tapi kepengin dilembang. Ojo sampai krono sampean ibadah orang semundang apa niku jenenge uh, eh, napa niku jenenge umum nganggene wong itu ahli ibadah. Ojo sampai sampai. Jadi ngelakoni nopo harus mukhlisin lahu din. itu semata-mata untuk ikhlas. Ojo sampai sampean. Ya, nek wong ikhlas niku sebab Kanjeng Nabi dhewe ketika apa itu mau merat, niku Kanjeng Nabi wasaq kosong. Eh, itu pedah sesuai. Asrah, sudurah. Mari ngono terus terus mari ngono diilangi napa ming beli ada. Ya, diuling di di, di napa sing kotor-kotor niki negatifnya Kanjeng Nabi niku diilangi sampai Kanjeng Nabi ngecep yang kene Gusti Allah. Sampeyan ngoten. Ngoten. Aja sampai sampai rasa hasud. Pancenen napa? Tiang niku gampang hasud. Nek wong hasud napa? Wis gak iso. Gak iso apa? Gak iso direm. Lho sampean kudu eling, Pak. Uang dikai suke ngene-ngene kudu eling. Iku kabeh Allah. Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din firris. rizq. Am yahsuduna an-nas maatahum. ma atahum ala ma atahumullah min fadli. Ingat bahwa Allah itu pasti memberikan kelebihan antara satu dengan lain. Ono suke, ono gak du, gak duwe, ono pangkat, ono sing gampang. Gak iku wis rezekine Allah. Sapa sing hasud berarti mereka tidak mengakui adanya kelebihan Allah. Allah niku, ya. Eh? <laughs> Ini kisah wonten mawon nggih. Dadi eh terus mawon. Mantan. Jadi napa niku pun anune kelebihan Allah dak bisa. Nek umpamane sampean lho aku kok sugih gak sugih, ayo nyambut gawe. Wong oh, pancen diatur wak mandi denjaka. Nggih kana kata isu dan Nyambut gawe terus. Aja gak sambut gawe. Gak elek, gak nyambut gawe. Elek. Salur nas aja. Esok nyambut gawe. Nggih, kan ngoten terus marangoten wa mal tengok mal inka li dunyaka ka anaka ta'isu abatan wa man khura ka anaka tamutu watan kon yang ngono kok dikubur ibadah seakan kamu akan mati besok nek wis wong wong kepeti mati mati lo temenan Ya saya gak tahu sembahyang sunat, malah sembahyang sunat. Gak terawih, ono ngarep, ono peti mati. Lu pancen ikut. <laughs> ngono nek wong gak wedi mati ya Allah tingkai dak karuan niku akhire nggih akhire mulsan kabeh ngoten niku nek wong sing napa niku dak wedi yang Allah oleh karena niku niki wonten hadis kalau dawakan wonten kene kitab napa niku dalilul salihin riki disebutaken ittaqun nara walau bisik tamratin paman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah dadi wong ku nek kepingin apa wong ku kudu Kemudian ya, harus takut neraka. Tapi nek kepin selamat tekan rokok, kon amalo dan bisik kita. Ay binisti tamrotin separuh ay. Nek diterima Allah, masya Allah. Niku masih iso nyelamatakan sampean. Tinggal ono di kalimatin toyibah lah. Isi hadisnya mana? Di kalimatin, di kalimatin toyibah. Niku dengan kalimat toyibah. Apa kalimat toyibah? qala wal kalimatut thayyibah sadaqatun karena apa teng niku waisan yusan iktar sadaqah niki ala yalin niki wa ahli wa niku wa tamassuatin niku tenggene sapa nggih tenggene alal jiran alal alal aqarib terus wal jiran dadi uang niku kudu ngake-ngake sedekah nang ngene sapa yaiku nganggene anu pertama dulure pancen kerabate maring ngono terus diron niki niki termasuk niku ake-ake ake sadako niku Allah nek diterima kali Gusti Allah Subhanahu wa taala Allah sampean dadi wong sing mulya Allah sampean dadi wong sing ahli swarga Kalau pinten cekap semanten nampa ingkang kula katuraken wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh